الفاتحة yang تحمد الله سبحانه وتعالى جدا نوما طريقه قرديه والنقشبنيه مريم برسالة سماه mempunyai niat dan tujuan yang baik, yang mulia, yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan didasari yang pertama dan yang utama adanya suatu dorongan adanya suatu kekuatan rasa mahabbah rasa cinta yang itu merupakan awal maqamat wal ahwal pertama-tama suatu kedudukan tingkatan-tingkatan dan yang pertama adanya suatu rahasia nur warid yang datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini untuk memperkuat adanya rasa cinta adanya suatu kekuatan keterikatan agar pikiran dan hati bisa satu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui rahasia-rahasia nur-nur yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibagi mengikut setiap orang di dalam kemampuannya dibuka hatinya oleh Allah dibagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sahih dengan kekuatan ini sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي الحديث tidak akan sempurna iman kita kata Rasulullah tidak akan sempurna kita bisa jadi hamba Allah yang takut kepada Allah kita bisa jadi hamba Allah yang ikhlas kepada Allah. Kita bisa jadi hamba Allah yang cinta, rindu dan segala macam kepada Allah. Tapi apakah kita akan sampai pada satu kedudukan mereka-mereka yang cinta kepada Allah? yang takut sama Allah, yang rindu sama Allah. Ini yang dikejar oleh para orang yang bernaung di dalam silsilah Toriqah Karena itu ada perkataan tidak sempurna Kata Rasulullah Kalau engkau di dalam menyintai saya tidak melebihi menyintai dirimu, keluargamu, anakmu, harta bendamu. Saat itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membalasnya, "Maaf ya Rasulullah, kalau saya mengalahkan yang lain tentu saya akan bisa. Tapi kalau saya mengalahkan cinta saya untuk diri saya, diri menyintai engkau Rasulullah, saya kira tidak mungkin. Dijawab oleh Rasulullah, kalau begitu Umar masih belum sempurna iman. Seketika Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam mengatakan seperti itu, baru Sayyidina Umar tunduk sama Rasulullah. Begitu tunduk apa kata Rasulullah? Al-ana ya Umar. Sekarang kami telah sempurna. Cuma ini kalau saya bahas masalah warid ya apalagi mawarid sesuatu rahasia nur daripada Allah yang seketika datang di dalam hati kita karena terlalu banyak berpikir menghadap kepada Allah begitu ya, begitu spontanitas sejenak Umar mendapatkan suatu marit nur ini, ini Coba. Hanya Rasulullah mengatakan belum Sayyidina Umar. Langsung menerima, langsung diangkat keimanannya yang sempurna. Datangnya ini yang jadi pembahasan panjang. Warid. Ya. Dalam hal ini Satu saat ada seorang kawan bertanya, apakah kalau kita ini dilihat oleh orang-orang yang dekat sama Allah, yang bermakrifat kepada Allah, yang dekat kepada Allah itu ada suatu bekas yang berupa rahasia nur daripada Allah yang masuk di dalam hati senobari. Itu satu pertanyaan. Saya jawab. Tanah haram lain daripada tanah yang lain. Ada satu keutamaan tersendiri di dalam berpikir beribadah di sana. Makin masuk ke Masjidil Haram, baik di Mekah atau di Madinah, makin lebih mulia. tujuan yang utama makin mendekat kepada Ka'bah Baitullah makin dekat lagi dekat lagi dekat lagi kita disuruhnya untuk menampalkan badan kita dan untuk berdoa di Multazam itu pun mengandung suatu kebesaran-kebesaran keagungan-keagungan ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala ya, dengan keimanan iktikot keyakinan kita dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Sedangkan secara zahir apa tambah terbentuk dari benda ya, dari tanah, dari batu dan dibangun oleh manusia dan hamba Allah juga. Seperti itu hebatnya. Bagaimana kalau hamba Allah yang dekat sama Allah, yang marifat kepada Allah, yang dia mempunyai satu kekuatan dengan segala macam mujahadahnya, segala macam perjalanannya untuk mendekatkan diri kepada Allah sampai bisa melihat kita. Apa dikiranya orang yang ma'rifat orang yang dekat sama Allah bila melihat kita itu hanya sekadar melihat? Tidak. Sudah berapa-berapa hadis Rasulullah Shallallahu jiwa Wasallam yang sampai mempertanyakan, mengajak dialog sama Ka'bah ma syarrafaki wa ma a'zamaki dalam satu hadis apa yang menjadikan engkau mulia apa yang menjadikan engkau besar apa yang menjadikan engkau agung wahai Ka'bah bukan Ka'bah bukan masalah yang bukan masalah yang tidak harus kita muliakan kita agungkan kita besarkan tidak memang harus kita muliakan tapi di sini hadis mengatakan hati seorang yang beriman itu lebih mulia daripada kau. Dan banyak beberapa hadis yang sampai mengatakan ya nyawa seorang mukmin itu sangat berharga. Gak ada artinya dunia seisinya ini. Disinilah seorang thoriqah mengambil satu sikap agar dia masuk dalam suatu perjanjian yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sab'atun nahdilluhum Allah lillah hanya tujuh orang yang akan dinaungi kelak di sisi Allah tujuh kelompok tujuh Siapa Salah satu adalah orang yang cinta kerana Allah. Orang yang memang marah kerana Allah. Orang yang begini ini siapa? Orang yang beginilah akhirnya menghargai keimanan yang telah diberikan, yang telah diletakkan di hati setiap manusia. Lihat keimanan siapapun kita baik kita jadi orang alim baik kita jadi orang bodoh baik kita jadi orang sukses orang gagal orang kaya atau tidak kaya tetap doanya hanya satu ingin maju membawa iman besok juga akan berkumpul dengan orang yang beriman tapi apa kenyataan ceramah ini. Begitu nikmat yang sekian tinggi dan besarnya yang menjadi harapan kita. Kita sendiri aja sudah nggak bisa mensyukuri kehidupan hidup sendiri. Berapa kali kita bisa mensyukuri keimanan kita? Hmm? Dan berapa kali kita berpikir tentang keimanan kita? Dengan itu semualah apa yang terjadi akhirnya. Kita tidak pernah menghargai orang lain berdasar keimanan. Yang dilihat hanya kesalahan, kekurangan, kebodohan. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Hukum menghukum. Ini kena tidak menghargai satu dengan adanya seperti ini orang yang ingin masuk torikoh merasa semuanya serba tidak bisa jalan zikirnya sudah ibadahnya sudah puasanya sudah segalanya sudah jangan lagi di luar area itu di dalam itu saja kita masih tetap tidak bisa menghadap kepada Allah. Ya. Pikiran hati kita masih tidak bisa bersatu. Masih bercerai-berai. Masih ingat hal-hal yang lain. Hmm? Apa yang dibaca yang salah? Hmm? Apa kurang istiqomah? Saya kira sudah. Tapi kenapa masih itu berlaku? pun dibimbing kita oleh guru-guru kita agar menumpukan pikiran kita jadi satu dengan hati kita. Banyak cara yang seperti itu. Daripada ingat ini, ingat itu. Daripada ingat itu, ingat ini Mari lebih baik kamu tuh ingat tulisan apa yang kamu pikirkan, lekuk-lekuknya apa yang sedang kamu baca, daripada ingat yang bukan-bukan. Tapi kunci dari segalanya itu adalah hanya satu, adalah rohitoh tidak ada ya, ibadah sebagai kunci untuk menyatukan pikiran dan hati kepada Allah daripada Robitah. Karena tujuan Robitah itu adalah menyatukan pikiran dan hati jadi satu melalui apa rahasia nur daripada Allah yang diletakkan di dalam hati nurani hati sanubari para guru-guru kita. Sekarang dari mana datangnya Robitoh? Robitoh itu tidak ada lain adalah buah daripada mahabbah. Buah daripada rasa rindu. Kata Robitoh itu apa? Irtibatul kulub Ba'din bi di bi mahabbati. Ikatan hati kerana, karena ada timbulnya cinta. Apalagi ikatan itu dengan disertai adanya satu iktikad, keyakinan yang kuat yang diberi oleh Allah kepada setiap setiap guru-guru kita Jadi masalah ini sebetulnya tidak bisa dihindari. Itu memang pembawaan kebaan wasyaraan. Itu memang secara manusiawi, secara syariat itu terjadi. Yang namanya orang cinta rindu tentu akan teringat. Apalagi di sebalik itu memang ada satu keyakinan itikot yang seperti itu kuatnya. sampai-sampai dalam satu hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terlihat terus oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau masuk kamar mandi beliau masuk mau buang hajat merasa malu seakan-akan dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ikatan Jadi adanya Robitoh itu hanya suatu langkah pertama perjuangan kita untuk menyatukan pikiran dengan hati kepada Allah. Jadi sudah jalan, menyebut nama Allah, maka mengiringi siri dan nur daripada guru-guru sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kena ini rahasia seorang bi'ah Al-Masjidwa Kitarkir Tujahibu arbahul awliya Ba'dun biba'din Hatta ila Rasulullah Sallallahu alaihi wa wasallam Rahasia Dari adanya suatu bi'ah di dalam kita berzikir kepada Allah itu adalah satu yang pokok. Ada hubungan hati antara murid, guru, guru, guru sampai kepada Rasulullah. Apa hubungan ini cuma begitu saja? Tidak. Tujuan arwahul awliya. Setiap kita berzikir kepada Allah akan dijawab oleh rohaniyah para guru-guru kita disampaikan, disampaikan, disampaikan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan disampaikan kepada malaikat Jibril dan disampaikan kepada Allah. Itu arti yang pokok daripada yang dimaksudkan silsilah berangkai, bermata rantai. nggak ada bedanya dengan kita saat besok kita mau meninggal. Kita sudah meninggal, sudah disolati. Siapa yang mensolati ini? ini adalah para jurid yang mengantar kita pun para jurid sampai-sampai pada saat kita ditalkini, talkin itu juga dimaknai mubayarah, tidak dikutubi sufiah terpakai. Ya. Juga sebagai para jurid mendukung mayat yang telah ada di dalam kuburan untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mata rantai sebetulnya. Itu salah satu daripada rahasia zikir dengan cara bermubayaah. Nah, dengan adanya seperti inilah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama ini berzikir, beribadah, bersegala macam berwirid, hati nggak pernah bersatu kepada Allah. Itu harapan kita mendapatkan satu tetesan yang dibagi oleh Rasulullah, oleh guru-guru kita. Ada umur yang tertanam di dalam hati ini. Itu harapan seorang torikoh. Tidak ada. Makanya seorang torikoh itu putusan yang akhir adalah bagaimana di dalam berpikir itu menjadikan watak pembawaan ya, hidup kehidupan kita Ya, kalau itu memang sudah menjadikan satu watak pembawaan kehidupan kita, apa yang terjadi? Yang terjadi hanyalah satu. Pada saat kita akan meninggal, maka kita akan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dijaga nafasnya daripada tidak berfikir kepada Allah. Kalau orang sudah mencapai seperti itu, hubungan siri nur kepada Rasulullah seperti itu. Dan itu tujuan seorang toriqah di dalam silsilahnya. Maka yang terucap yang kita harapkan hanya satu. Seperti apa kata akhir yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau mau meninggal di atas pangkuan istri beliau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tidak mengatakan la ilaha illallah. Tapi beliau hanya mengatakan Allahumma arrofiqul a'la. Ya Allah, disuruh memilih oleh Allah kamu pilih mana bukan membahas tentang keimanan lagi memilih mana apa jawab Rasulullah ya Allah saya ketemu berkumpul dengan kawan-kawan saya yang mulia. Kawan kah? Kawan bukan la ilaha illallah. Saya ingin berkumpul dengan beliau-beliau. Itu Rasulullah. Ya. Cucu beliau Al-Qutbul Kibir Al-Idrus radhiyallahu anhu pada saat mau meninggal dituntun oleh keluarganya dengan membaca Allah, Allah, Allah La ilaha illallah marah apa kata beliau ngomong apa kamu mau menuntun saya berzikir ingat sama Allah pada saat saya mau meninggal kamu tahu daging darah saya sudah berzikir kepada Allah nggak perlu kamu ajar kayak begitu. Kedekatan-kedekatan dengan para guru, kedekat-kedekatan sama orang-orang salafus soleh. Masih sering saya di dalam berdoa. Sering mohon. Ya. kita dalam berdoa itu dengan doa Wahab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, berilah kami kami ini rahmat dari sisimu ya Allah. Kata-kata rahmah. Ya. Apalagi dalam kitab Kasyian Ulumil Akhirah. Itu sudah dijelaskan. Rahmah itu adalah malaikat Jibril yang turun pada saat kita akan meninggal untuk menuntun membimbing kita menolak dari gangguan setan-setan yang akan mengeluarkan kita dari keimanan kita turun malaikat Jibril dan banyak tentang hikayah-hikayah bagaimana orang yang punya hubungan yang dekat di dalam dia bernaung di dalam bawah torikoh pada saat meninggal justru semua rohania para guru-gurunya pun datang mengiringi malaikat Jibril itu anak saya Jibril itu anak saya anak saya selamatkan ini torikoh adalah satu peristiwa yang hanya di dunia yang akan meninggal. Bagaimana kalau di akhirat? Bagaimana? Memang segala kunci yang membuka pertolongan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seperti banyak hadis-hadis juga ada dalam Al-Quran Karim di sana juga dijelaskan bahwa ada penerus-penerus daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apapun yang terjadi penerus-penerus inilah yang ditugaskan oleh Rasulullah dan penerus itu siapa? Penulis itu adalah orang-orang yang besar yang hidup di zaman kita. Jangan kita itu berpandai diri, berpinter-pinter diri dengan ikut keyakinan yang kuat kepada orang-orang besar yang terdahulu saja. Yang mencari kita semua itu yang sama dengan zaman kita. Apa kata, Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala? kepada malaikatnya ud'uhum li abai waqtu indallah panggil bapaknya di sini adalah bapak rohani suruh melihat suruh merhatikan suruh menyeleksi apakah betul dia itu sebagai anaknya apakah betul itu sebagai muridnya apakah betul dia sebagai ininya kalau iya betul suruh bawa terus bagaimana mereka yang lebih tahu. Waqsatu Allah Dan lebih adil. Begitu demokrasinya dalam tuntunan ini. Tapi apa yang terjadi seperti kita ini? Banyak yang tertutup. Mengakui adanya kebesaran seseorang dulu. Ya. Yang nomor dua, mengakui kebesaran orang tapi mana? Ya, yang ketiga tidak mengakui sama sekali. Mau ngomong apa? Inilah hati orang yang ditutup oleh Allah tidak mencapai suatu kesempurnaan. Ada sekadang-kadang suatu pertanyaan. Itu kan tidak sempurna aja kan nggak masalah katanya. Ketidaksempurnaanmu itu bukan masalah, nggak ada masalah. Coba kamu pertimbangkan, kamu perhitungkan dengan apa kekurangan-kekurangan atau dosa-dosamu. Hmm? Terus bagaimana ini untuk mengangkatnya? Apalagi untuk membersihkannya? Lewat mana? ini bukan masalah hukum-hukum dohir yang cuma dikalkulasi secara dohiriyah itu torikoh ya. karena itu di dalam kita bernaung di bawah zikir torikoh ini mari kita harus mempunyai satu sikap yang cukup singkat tapi pokok. Yang pertama adalah qasdun sahiyah. Punya tujuan yang baik. Apa tujuan baik? Wa anna ila rabbikal muntaha. Hanya kepada Allah Kita hanya ingin pada saat mau meninggal ada sesuatu terdengar firman daripada Allah kita difirmani irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wahai nafsu-nafsu yang mutmainnah bizikrillah tatma'innul qulub kembalilah engkau kepada Tuhanmu Allahmu fadkhuli fi ibadi begitupun kita dididik oleh Allah apa firman Allah fadkhuli fi ibadi sehebat-hebat kamu masuklah kamu di dalam lingkungan hamba saya baru wadkhuli jannati dia masuk surga dimasukkan bertemu dengan hamba-hamba Allah dulu ya Jalan untuk mencapai tujuan kepada Allah semata-mata. Dudukkan kita serendah-rendah mungkin sebagai hamba Allah. Sudah begitu dipertemukan kita dengan siapa? Dengan orang yang sebagai hamba Allah. Baru bersama-sama masuk surga Allah. Bukan langsung seperti itu. Itu. Mari jadikan kita hamba Allah. Jangan dilarikan kemana-mana di dalam torikoh itu. Sesudah itu silahkan. Yang nomor dua adalah sidikun suriyah. Suatu kesungguhan yang jelas. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Ada satu kekuatan ada satu dorongan yang mana kekuatan dorongan itu berisi rasa cinta, berisi rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak bisa mau berangkat sendiri. Disinilah kita memerlukan seorang pembimbing, seorang penuntun. Di kulli qaumin had, kata Allah. Setiap orang itu mesti harus ada petunjuk. Tidak ada mau berangkat sendiri tidak akan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, menurunkan Taurat, menurunkan Zabur, menurunkan lampiran-lampiran, apapun. Tidak ada tanpa didahului adanya para Rasul-Rasul. Nabi Musa yang begitu hebat, ya, sampai dia bisa bicara sama Allah di Gunung Tursina, masih mencari Nabi Khidir. Hmm? Apa Rasulullah itu tidak cukup kuat, tidak cukup hebat untuk menerima apa pun daripada Allah? Cukup. Tapi begitu turun ke dunia sebagai tempat sabab, sebagai tempat jembatan, maka beliau pun memerlukan malaikat Jibril. Itulah bimbingan daripada Allah. Ini adalah satu tebaan masyarakat Yang jelas. Yang nomor tiga adalah adabun maliyah. Mempunyai satu perilaku, mempunyai satu pembawaan yang manis dan indah. Ya. Di dalam apapun. Cukup kalau itu sudah kita pegang. Insya Allah kita akan dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibuka, dibuka, dibuka oleh Allah. ya terbukanya hati itu tidak cukup hanya satu banyak terbuka itu orang bodoh jadi alim begitu orang jadi alim tinggal ada futuh dibuka apa enggak futuh tidak ibadah ada orang itu dibuka mendapatkan tauhid hidayah bisa berangkat ibadah kepada Allah begitu sudah bisa ibadah kepada Allah ada futuh lagi akan dibuka hatinya oleh Allah apa al halawah fit merasakan manis dan indah di dalam berzikir beribadah itu termasuk futuh futuh justru merasakan manis dan indah inilah sebagai tolak ukur kekuatan orang yang mulai bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ini tidak bisa, jangan berharap. Jadi itu tujuan kita supaya hadir hati kita, supaya khusyuk, supaya kita itu dekat kepada Allah. Tujuannya apa? Hanya melihat di dalam hati ini ada satu rasa manis dan indah. Tapi kalau sudah merasa manis dan indah, jangan dicari kemanisan keindahan itu sendiri. Berarti itu sudah tidak karena Allah. Karena banyak kadang-kadang orang itu salah di dalam mendudukkannya. Kenapa? Saya kemarin berpikir bisa menangis. Bisa seperti ini, seperti itu ini dapat tiga hari saya berzikir beribadah kok nggak bisa menangis karena kemarin anda tidak niat tidak ada kesiapan ke sana tidak ada tujuan ke sana yang ada hanya semata-mata berzikir kepada Allah maka datanglah waris nur daripada Allah untuk yang berikutnya anda mencari manis dan indah maka lari dia itu jadi stabil sebagai apa sebagai hamba Allah. Jangan punya tujuan yang lain. Kalau sudah kesenangan keindahan ini sudah berjalan di dalam hati, maka hiduplah hati. Bila hidup hati ini berjalan maka baru kita bisa membuktikan apa yang telah dikatakan oleh Allah bahwa Allah Ta'ala itu menjadikan apapun ada hikmahnya tidak akan cuma-cuma karena hati sudah hidup apa ini hikmahnya ada apa ini sebaliknya ada apa, ada apa, ada apa berjalan fikiran ilmu yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka berpikir hanya sesaat lebih baik daripada ibadah 60 tahun 70 tahun bagi riwayatin karena sudah melihat suatu hikmah yang tersimpan di sebaliknya ini namanya futur ini namanya futuhul musyahadah bi anwaril telah terbuka hatinya menyaksikan, membuktikan apa yang ada di sebalik itu. Bagaimana? Cuman dari satu aja. Dari nur-nur Allah yang gaib. Semoga hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bifutuhil arifin. بفتوح العارفين بفتوح العارفين para ikhwan akhwat yang saya muliakan kok jadi pidato saya ini saya ini nggak tahu kalau nggak inget kalau mau ada beatan tuh gak inget diingatkan banget yang ditunggu orang tunggu orang ada apa mau beatan tapi padahal nilai dinteni Oke. saya nggak tahu lupa gitu kan banyak tamu di belakang jadi maafkanlah saya yang jauh-jauh kasihan. Tapi insya Allah, insya Allah, semoga ada artinya semuanya, ada hikmahnya, ada sirinya, ada nurnya daripada Allah. Saya dalam hal ini sesudah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala permohonan saya hanya tiga saya keluarga saya anak murid-murid Torikoh semuanya lebih-lebih yang bersisilah daripada guru-guru kita sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sekeluarganya. Begitu pula kepada jamaah khidmat. Saya selalu berdoa. Semoga semuanya akan membawa iman kepada Akan membawa iman. Iman. Dan akan bisa bersama-sama. Akan bisa bersama-sama. kelak di sisi Allah dan kita semua semoga kelak akan dicari akan dicari akan dicari oleh beliau-beliau ini dan kita juga diberinya syafaat daripada Rasulullah Ya Allah Saya ini susah bukan saya ini gak susah siapa yang mau memegang toriko siapa ini bukan urusan zahid ini urusan rahasia urusan nur daripada Allah orang membayangkan memikirkan masalah tentang toriko kedudukan toriko lebih gila daripada orang gila apa mau kemana zamannya sudah seperti ini melihat kenyataan-kenyataan seperti ini kadang-kadang menjadi kecil hati tapi kalau kita sekarang harus kita tinggalkan terus apa sekarang yang akan terjadi itu bagaimana Inilah zaman Zaman yang gelap Zaman yang serba salah diisyaratkan oleh Rasulullah Kakitwa'il lail Seperti terputus-putusnya gelap Terang gelap, terang gelap tidak ada pernah ada selesainya Mesti ada dampak akibat yang tidak baik yang banyak karena itu saya mohon untuk semuanya doakan saya agar cepat sehat walafiat dan saya diberi kekuatan oleh Allah diberi kekuatan oleh Allah dikurniakan oleh Allah seperti semula dan saya bisa melaksanakan apa-apa yang menjadi amanah daripada guru-guru kita semua yang mana akhirnya juga kita diberi sama-sama panjang umur fi ta'atillah wa tiba'i rasulillah واعتقاد الحق مع عباد الله واجتماعهم واقتداء بهم Kenapa saya memohon begini? Cuma satu. Saya ingin berkhidmah. Saya ingin bersama-sama untuk meneruskan apa yang telah menjadi amanah daripada guru-guru kita semua. Tidak ada lain. Para hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang saya muliakan. Karena waktu sudah akan masuk asar dan sebentar lagi juga disambung khususnya. Jadi kita segerakan sekarang untuk acara mubayarah. Kami harap duduknya bertempu kiri tasbihnya dikeluarkan الفاتحة Bayat Bayat itu artinya berjanji Kalau berbi'ah Torikoh artinya zahiran wa batinan berjanji untuk melaksanakan apa-apa yang telah ditetapkan diamalkan oleh guru-guru kita di dalam berzikir kepada Allah semoga diberi istiqamah diberi tumaninah Torikoh yang akan kita bayatkan adalah Torikoh Qadiriyah dan Torikoh Naqsyabandiyah Torikoh Qadiriyah di dalam berzikir kepada Allah Berzikir dengan lafal La ilaha illallah Setiap selepas sembahyang fardu diamalkan 165 kali. Bila sudah dapat 165 kali diakhiri dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lantas membaca salawat munjiat ditutup dengan fatihah sekali cukup itu amaliyah torikoh kodiriyah sebelum berzikir la ilaha illallah kepalanya menunduk hidung dagu ya, diluruskan dengan garis dada sampai kepada pusar. Nah, tapi di dalam merasakannya mulai dari tapak kaki. Perhatiannya dimulai dari pusat Karena apa? Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a'da adui nafsuka allati baina jambayk kata Rasulullah musuh yang menjadi musuhmu yang paling utama adalah nafsu diri kamu sendiri dan nafsu kamu di sendiri itu adalah di kanan kiri kamu. Baini jambaik. Karena itu dipusarkan di sini. Di Dengan kesatuan pikiran dan hati kepada Allah, maka ditolaknya nafsu ini dibersihkan dengan zikir le rasakan sampai ke otak. di dalam cahayanya. Karena di sini nanti akan timbul pikiran macam-macam, akan panjang angan-angan dan segala macam. Dibersihkan. La Begitu sudah tegak, palingkan ke kanan. Ilaha kata ilah itu digunakan juga pada sesuatu yang dekat yang lebih menguasai kita tapi juga tidak benar ya. itu pun harus kita tolak ya kalau sampai memang itu dikatakan satu yang benar, tapi tetap kita tolak karena bukan itu saatnya untuk kita perhatikan, kita utamakan. Yang kita utamakan pada saat kita berpaling ke kiri dengan kekuatan yang kuat di dalam hati mendudukkan kalimat Allah dengan rahasia dan nurnya. Ini illallah disitulah nilai yang besar ukuran timbangannya seberapa kuat lemah berat rendahnya kalimah Allah masuk di dalam hati penolakan yang dilihatnya لا إله إلا الله Faham ya? Mari sama-sama Bismillahirrahmanirrahim اللهم افتح لي بفتوح العارفين اللهم افتح لي بفتوح العارفين اللهم افتح لي بفتوح العارفين اللهم افتح لي بفتوح العارفين اللهم افتح لي بفتوح العارفين اللهم افتح لي بفتوح العارفين اللهم افتح لي لفتوح العارفين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب العالي العظيم سيدنا محمد الهادي إلى الصراط الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Saya berzikir tiga kali Sesudah saya berzikir tiga kali nanti bersama-sama berzikir tiga kali لا إله إلا الله لا إله إلا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 kepada Allah melafalkan kalimat Allah Allah Allah setiap selepas sholat fardu diamalkan seribu kali nanti bila sudah mendapat seribu kali diakhiri dengan doa atau yang lebih utama setiap dapat seratus kali lebih-lebih setiap hatinya tidak bisa ingat kepada Allah maka berdoalah dengan doa Allahumma anta maksudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak hanya di dalam berzikir kepada Allah Allah Allah tidak diucapkan secara lisan hanya digerakkan di dalam hati sebelum berzikir Allah Allah kepalanya miring ke kiri matanya dipejamkan bibirnya dikatupkan lidahnya diangkat ke atas gerak hati di dalam menyebut nama Allah di bawah tetek sebelah kiri di wajari agak miring ke kiri itu adalah pusat daripada nyawa kita untuk kita selalu terangi kita sinari, kita cahayai dengan zikir Allah agar kita selalu diingatkan oleh Allah dan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah fi din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة mari bersama-sama saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh.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 لنا ولهم بالسعادة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة يا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا النبي المؤمن وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله وشكر الله telah kita laksanakan mulai dari awal tadi berirtibat, beriktisol untuk berhubungan, untuk bertemu dengan para ruhaniyahnya, beliau-beliau yang dekat kepada Allah. Lantas bersama-sama memohon pertolongan, naungan lindungan kepada Allah. Lantas juga bersama-sama membaca dan mendengarkan kalimah firman-firman Allah diakhiri dengan doanya juga dilanjutkan dengan bersama-sama bersolawah bersalam sebagai pengganti kita sebagai umatnya untuk bersyukur kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam saat-saat bulan kelahiran beliau semoga kita dijadikan sebaik-baik umat daripada umat beliau dan berkumpul dengan beliau dan akhir sekali adalah untuk mendekatkan zahir batin kita kepada semua guru-guru silsilah kita yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diangkat sebagai anak anak-anak yang benar-benar sebagai anak rohani seperti apa yang telah dikatakan oleh para orang-orang yang dekat kepada Allah bila kita ditanyakan ibnu man anta anak siapa engkau mesti kita menjawab kita adalah anak Torikoh. at Torik ibnu man Torikoh anak siapa Torikoh adalah anak daripada Rasulullah anak daripada Abu Bakar As-Siddiq anak daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Home. Asal ditanyakan lagi dari mana pengangkatan anak itu bisa terjadi. Yaitu dari adanya mubayaah yang sebagai pengganti, sebagai pengangkatan akad nikah. Itulah keputusan daripada ulama-ulama tauriqah. Karena itu semoga apa yang menjadi niat kita, tujuan kita akan dilihat, akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diterima oleh Allah dan akan membahagiakan Rasulullah, membahagiakan para wali-wali Allah, membahagiakan para guru-guru kita, membahagiakan para penisepuh, lebih-lebih kita akan membahagiakan kedua orang tua kita dan diakuinya kita sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang solehah yang telah berbakti kepada beliau-beliau yang telah mengirim beliau-beliau di dalam kita majlis-majlis seperti ini menjadikan kita besok akan bersamanya di dini wa dunia wal akhirah amin amin amin ya rabbal alamin sekira sudah cukup insyaallah semoga kita bisa dipertemukan kembali بإذن الله ورحمته ومغفرته ورضوانه ولا الله سبحانه وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب وأزواج وذرية وأهل بيت سيدنا محمد